Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita hanya bersyukur kepadanya lalu Allah Subhanahu wa taala akan berjanji akan menambah nikmat tersebut dan Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan orang yang bersyukur dari azabnya yang pedih. Tidak lupa kita ucapkan selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menggabungkan kita bersama beliau di surganya kelak bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tema kita pada pertemuan kali ini bersama saya akan membahas sebuah hal yaitu sebuah pertanyaan yang pernah diajukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang budak wanita untuk mengujinya. Lalu dengan ujian tersebut, kemudian Rasulullah akan membebaskannya. Seorang budak wanita yang ditampar oleh tuannya karena kesalahan ceroboh di dalam menjaga hewan ternak tuannya sehingga diterkam oleh binatang buas. Lalu sang tuan, tuan ini adalah seorang sahabat, seorang Arabi, seorang sahabat yang mulia Muawiyah ibnu Hakam radhiyallahu anhu. Dia menyesal menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu ingin membebaskannya. Lalu Rasulullah sallallahu meminta kepadanya untuk menghadirkan budak wanita tersebut. Setelah hadir, maka Rasulullah mengajukan pertanyaan yang akan menjadi tema kita pada pembahasan kali ini. Dua pertanyaan, hanya satu saja yang kita bahas, Aynallah, wa man ana. Di mana Allah dan siapa saya? Tema kita adalah tema yang pertama ini ya tema yang merupakan pertanyaan Rasulullah Allah di mana Allah dan pertanyaan Rasulullah ini adalah pertanyaan yang syar'i dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Masajid dan Mawadi'is Salah Di manakah Allah? Itu pertanyaannya. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, manusia berbeda pendapat di dalam jawaban pertanyaan ini. Masa sekarang, masa setelah berlalunya tiga kurun yang mulia, manusia berbeda pendapat di dalam masalah ini. Mengapa kita katakan manusia? Dikarenakan tergabung di dalamnya muslim dan kafir. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada di antara manusia yang berpendapat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas aras tinggi di atas aras. Lalu ada pendapat yang lain mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di mana-mana. Ada yang mengatakan pula di antaranya, walaupun ini terkait dengan pendapat yang kedua mengatakan Allah berada di hatinya dan seterusnya. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, akidah umat Islam, akidah kaum muslimin yang bisa dinyatakan sepakat para ulama kaum muslimin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di ketinggian, berada di atas arasnya, berada di atas seluruh makhluknya tanpa bersatu dengan makhluknya, tanpa bercampur dengan makhluknya. Ini keyakinan kaum muslimin. Mengapa demikian? Dikarenakan sumber pokok ajaran umat Islam yaitu Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan hal tersebut. Bahkan teladan umat Islam, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in semua mereka sepakat menetapkan hal tersebut. Ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah, ulama-ulama umat Islam mereka sepakat menetapkan hal tersebut. Bahkan keyakinan tersebut didukung oleh akal dan fitrah manusia. Semua dalil ini, semua bukti ini akan kita sebutkan insya Allah taala pada kajian kali ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara variatif, secara beragam tentang dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas, berada di ketinggian. Ragam bentuknya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bentuk pertama, variasi pertama yang disebutkan oleh Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas. Yang pertama adalah at-tasrihu bil 'uluwil mutlaq. Ad-dalli 'ala jami'i maratibil maratibil 'uluwi dzatan wa qadran wa qahran. Yang pertama adalah adanya penyebutan yang gamblang jelas tentang ketinggian Allah yang mutlak yang menunjukkan kepada semua bentuk tingkatan ketinggian Bentuk tingkatan ketinggian dan tingkatan ketinggian itu ada tiga bentuknya. Yang pertama adalah zatan, bahwasanya zat Allah memang tinggi. Kemudian waqadran, kedudukan Allah memang tinggi. Kemudian waqahran dan kekuasaan Allah memang tinggi. Akan kita sebutkan beberapa dalil yang menunjukkan hal tersebut. Yang pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'la ayat 1 Bahkan bisa kita sebutkan dalil yang pertama ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan nama bagi dirinya yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi. Demikian pula Allah mensifati dirinya dengan ketinggian. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa namanya di dalam Al-Qur'an seperti dalam surah Al-A'la ayat 1 ini Allah menamakan dirinya dengan Al-A'la. Allah berfirman subbihisma rabbikal a'la pujilah, uh, sucikanlah ya nama Rabbmu al-a'la, zat yang maha tinggi. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya dengan al-muta'al. Al-muta'al ini dari kata ta'ala yang akar katanya adalah ala tinggi Allah berfirman dalam surah ar radu ayat 9, "Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al." Allah zat yang maha mengetahui perkara yang gaib dan yang tampak. Al-Kabiru zat yang maha besar, Al-Muta'al zat yang maha tinggi. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya dengan Al-Ali. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 255 yang kita kenal dengan ayat kursi di antara penggalan ayat kursi tersebut disebutkan wasi'a kursiyu samawati wal ard wa la yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim kursi Allah Subhanahu wa taala meliputi langit dan bumi dan menjaga langit dan bumi itu tidak terasa berat baginya Wahwal aliyul azim dan dia adalah zat yang maha tinggi al ali kemudian al azim dan zat yang maha agung Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya dengan tiga nama yang semuanya menunjukkan ketinggian. Al-A'la, Al-Muta'al, kemudian Al-Ali. Ini pernyataan yang gamblang dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia mensifati dirinya, menamakan dirinya yang mengandung nama tersebut ketinggian yang mutlak. Bahkan nama-nama seperti Al-Ali, nama Allah Al-Ali itu disebutkan dalam beberapa tempat seperti di dalam surah As-Saba ayat 23, demikian pula surah Al-Ghafir surah Ghafir ayat 12. Demikian pula surah Asy-Syura ayat 4. Demikian pula surah Asyura ayat 51. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya, bukan hanya memberi nama dengan nama yang menunjukkan bahwasanya dia itu berada di atas ketinggian. Namun Allah mensifati dirinya dengan ketinggian pula. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat 18, ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء yaquluna haula'i عند الله قل Allah الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون Mereka orang-orang musyrik beribadah kepada selain Allah kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan mudarat dan tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka dan mereka mengatakan beralasan berhujjah haula'i syufa'auna indallah mereka-mereka ini yang kami sembah ini syufa'auna indallah sebagai pemberi syafaat memberi pertolongan kepada kami di sisi Allah kelak Kul katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, atunabbiuna Allah. Apakah kalian hendak mengajari Allah, memberitahu Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardi? Dengan sesuatu yang dia tidak ketahui di langit dan di bumi? Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah. Lihat, Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan maha tinggi dia amma yusrikun dari apa yang mereka sekutukan. Bahkan dalam surah Al-Isra ayat 42 atau 43 disebutkan Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira. Allah tegaskan. Ya, Maha suci Allah dan maha tinggi Allah dengan ketinggian yang besar ya dengan ketinggian lagi maha besar amma amma yaqulun terhadap apa yang mereka katakan uluwan kabira. Di sini ada penegasan. Uluwan kabira di sini adalah maful mutlak ditakid untuk menegaskan. Jadi Allah benar-benar tinggi. Nah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala ya adalah zat yang maha tinggi dengan zatnya, dengan kedudukannya, dan dengan kekuasaannya. Ini baru satu ragam, satu bentuk bahwasanya Allah Subhanahu satu bentuk yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, satu bentuk dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas ketinggian. Kemudian berikutnya, berikutnya Allah menyebut uh, disebutkan at-tasrihu bil istiwa'i makrunan bi adati ala mukhtasan bil arsy alladhi huwa a'la al makhluqati musahiban fil aksari li adati summa ad-dalati ala at-tartibi wa muhmalati disebutkan bahwasanya ya adanya penyebutan yang gamblang tentang beristiwanya Allah Subhanahu wa taala ya di atas arasnya yang disebutkan di sini dengan diiringkan dengan ala yang khusus untuk aras itu itu menunjukkan bahwasanya Allah berada di atas aras dan aras ini merupakan makhluk yang paling tinggi dan yang paling besar di antara makhluk-makhluk Allah dan ternyata Allah Subhanahu wa taala menunjukkan menunjukkan menyebutkan di tujuh ayat yang berbeda di dalam Al-Quran bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala beristiwa bersemayam di atas arasnya. Persemayaman Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak seperti makhluknya. Persemayaman Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak bersatu dengan makhluknya. Bukan seperti kita bersemayam pada satu tempat. Bukan. Kemudian kita sebutkan makna dari istiwa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah dalam kitab Nuniyah beliau. Kita akan sebutkan dalil pertama yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasnya. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 54 Allah mengatakan inna rabbakumullahu alladhi inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summa stawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara yatlubuhu hasitan wash-shamsa wash-shamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalq wal amru tabarakallahu rabbul alamin Allah berfirman yang artinya sesungguhnya rob kalian Allah adalah zat yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa enam hari kemudian dia beristiwa di atas arasnya yang kita katakan tadi, arus ini adalah makhluk yang paling tinggi di antara makhluk-makhluk Allah, makhluk yang tertinggi di antara makhluk-makhluk Allah. Maka jadilah ketika itu <clears throat> Allah Subhanahu wa taala berada di atasnya dan Allah Subhanahu wa taala berada di atas aras dan tentunya makhluk berada di bawahnya semuanya. Yughsil lailan nahara yatlubuhu hasitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakharatin bi amrihi Allah memasukkan malam itu kepada siang yang diiringi dengan cepat demikian pula Allah menciptakan mentari dan rembulan bintang ke bintang yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintahnya ala lahul khalq wal amru ingatlah milik Allah penciptaan hak penciptaan dan perintah itu tabarakallahu rabbul alamin maha suci Allah rabbul alamin Allah berfirman yang berikutnya dalil yang kedua menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasnya Surah Yunus ayat 3. Surah Yunus ayat 3. Allah berfirman, "Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, tsumma istawa 'alal 'arsy, yudabbirul amra ma min syafi'in illa min ba'di idznih." Dzalikumullahu rabbukum fa'buduh, afala tadhakkarun?" Allah berfirman, sesungguhnya Rob kalian adalah Allah Zat yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa Kemudian dia beristiwa di atas arasnya birul amra Dia mengurus, dia mengatur segala urusan Ma min syafi'in illa min ba'di idni Tidak ada satupun yang bisa memberikan syafaat Kecuali setelah mendapatkan izin darinya Dzalikumullahu rabbukum. Yang demikian itu adalah Allah Rabb kalian. Fa'buduhu, maka sembahlah Dia. afaratadzakkarun karun. Tidakkah kalian ingat? Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dalil yang ketiga yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasnya. Aras zat Allah uh, makhluk Allah yang paling besar. Makhluk Allah yang zatnya paling besar di kalangan makhluknya dan paling tinggi dari kalangan makhluknya yang menjadikan yang menunjukkan bahwasanya Allah itu berada di atas segala sesuatu karena Allah berada di atas arasnya tidak bersatu dengan makhluknya yaitu surah Ar-Ra'du ayat 2 Allah berfirman Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsy wa sakhara asy-syamsa wal qamara kullu yajri li ajali musamma yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun Allah zat yang mengangkat langit tanpa tiang yang kalian bisa melihatnya tanpa tiang yang bisa kalian lihat summastawa tanpa tiang yang kalian bisa melihat tiang tersebut tanpa kalian bisa melihat tiang tersebut itu maksudnya summastawa 'alal arsy kemudian dia beristiwa di atas arsnya wasakhara syamsa wal qamar. Dia memperjalankan dia mengedarkan mentari dan rembulan kullu yajri li ajalin musamma semuanya itu berjalan sesuai dengan waktunya yudabbirul amra dia mengatur segala urusan yufassilul ayati dia menjelaskan ayat-ayatnya la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun agar kalian yakin dengan pertemuan dengan Rabb kalian Kemudian dalil yang keempat yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasnya. Aras yaitu makhluk Allah yang paling tinggi. Allah berfirman di dalam surah uh, surah Al-Furqan ayat 5. 59 maksudnya. Surah Furqan ayat 59. Allah berfirman, "Allazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam." Summa stawa 'alal ars Ar-Rahman. Summa stawa 'alal ar Rahman fas'al bihi khabira. Allah berfirman yang artinya, dialah Allah zat yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam masa. Kemudian dia beristiwa di atas arusnya. Kemudian dia Ar-Rahman, zat yang maha pengasih itu beristiwa di atas arusnya. Maka tanyakanlah tentang itu, tentang hal itu kepada orang yang berpengalaman, khabira, orang yang mengetahui. Dalil yang kelima yaitu surah Toha ayat 5. Ayat yang pendek. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Ar-Rahman Allah yang Maha Pengasih. 'Alal arsyistawa, beristiwa di atas arasnya. Dalil yang keenam, yaitu surah As-Sajdah ayat 4 Allah berfirman Allahul ladzi khalaqa samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma stawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min wali wala syafi' afala tatadzakkarun Allah zat yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam masa kemudian dia beristiwa di atas arasnya kalian tidak memiliki wali tidak memiliki pelindung dan pemberi syafaat kecuali dia. Afala tatadzakkarun? Apakah kalian tidak ingat? Apakah kalian tidak ingat? Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala yang ini merupakan ayat terakhir ayat yang ketujuh yang menunjukkan bahwasanya Allah berada di atas arasnya yaitu surah Al-Hadid ayat 4. Allah berfirman, "Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, tsumma stawa 'alal 'arsy, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha, wa man wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, wallahu bima ta'maluna basir." Dialah Allah zat yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa kemudian dia beristiwa di atas arasnya. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya dan dia mengetahui apa yang turun dari langit dan apa yang masuk naik ke langit dan dia bersama kalian di mana saja kalian berada wallahu bima ta'maluna ta basir dan Allah dan Allah maha mengetahui maha melihat apa yang kalian lakukan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah istiwa itu bahasa Arab Istiwa itu bahasa Arab. Makna istiwa disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Nuniyah beliau. Yang bila is, istawa atau istiwa, istiwa adalah masdarnya, istawa adalah fi'ilnya. Bila dia digandengkan dengan huruf ala istiwa istawa alal ars beristiwa di atas ars maka dia memiliki empat makna seperti yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah dalam kitab Nuniyah beliau beliau mengatakan falahum ibaratun alaiha arba'un qad hasalat lil farisi ta'anu وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من تكران من تكران وكذلك قد صعد الذي هو رابع من نكران وكذلك قد صعد الذي هو رابع Para ulama, mereka itu para ulama memiliki empat ungkapan untuk kata istawa yang telah diperoleh oleh seorang penunggang kuda yang jago di dalam berperang. Wahia istaqarra wa qada ala. Yaitu istaqarra, istaqarra artinya berada. Wa qada ala dan sungguh dia telah ada, tinggi. Berada dan tinggi. Jadi makna pertama adalah istaqarra. Makna dari istawa adalah istaqarra, yaitu berada. Kemudian ala yang kedua, tinggi. Wa kadzalika irtafa'a dan dia meninggi. Ya, irtafa'a terangkat tinggi. Alladzi ma fihi yang tidak ada padanya ya pengingkar tidak ada tidak ada padanya yang bisa mengingkari Wakadalika kadzalika qad sa'ada alladhi huwa rabi'un. Demikian pula yang keempatnya adalah sa'ada yaitu naik. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, makna istawa yang tepat adalah seperti yang disebutkan oleh uh, Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah yaitu ir pertama istaqarra, kemudian ala, kemudian yang ketiga adalah irtafa'a, kemudian yang keempat adalah sa'ada atau sa' ya sa'ada, naik. Maknanya semua hampir mirip, yaitu berada tinggi kemudian irtafa'a irtafa'a meninggi sa'ada naik. Itu makna dari istawa. Oleh karenanya yang bisa kita terjemahkan adalah dengan istawa itu adalah bersemayam, bersemayam tinggi. Kalau kita terjemahkan bersemayam Istiwa itu artinya berada dan tinggi di atas arasnya. Itu sudah cukup mewakili yang lainnya. Terjemahan seperti ini, berada tinggi di atas arasnya, itu mana istiwa. Demikian. Nah. Oleh karenanya Abu Aliyah, bukan saya ya, seorang ya ulama tabi'in, murid dari Ubay bin Ka'ab dan beberapa sahabat yang lain sebagai guru beliau. Disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya ungkapan beliau tentang firman Allah Subhanahu wa taala summastawa. Kemudian beristiwa. Beliau mengatakan qala, beliau mengatakan Abul Aliyah irtafa'a tinggi. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini dua bentuk dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tinggi. Ini belum cukup. Sudah setengah jam kita bicara. Masih ada beberapa dalil yang lain. Kemudian dalil yang ketiga, bentuk dalil yang ketiga yang menunjukkan bahwasanya Allah itu tinggi ya Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan adanya segala sesuatu yang naik dan diangkat menuju dirinya. Kita tahu secara akal bahwasanya sesuatu yang naik ke atas itu menunjukkan bahwasanya sesuatu yang naik itu berada di bawah dan dia berada di atas bersama sesuatu yang menaikkannya. Dan ketahui bahwasanya Allah yang menaikkannya. Yang berada di atas itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas. Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran ayat 55 Allah mengatakan id qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru ingatlah tatkala Allah berfirman wahai Isa sesungguhnya aku yang mewafatkanmu bukan mematikan beliau tapi mengangkat beliau ya dalam keadaan wafat wafat itu ada beberapa makna ada yang maknanya adalah mati dan ada yang maknanya tidur aku yang memafat, sesungguhnya aku yang mewafatkanmu kata kata Allah kata Allah swt akulah yang mewafatkanmu dan akulah yang mengangkatmu kepadaku ya wa mutahhiruka dan yang mensucikanmu minal ladina kafaru dari orang-orang yang kafir Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 5, "Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi, summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu sanatin mimma ta'udun." Dialah zat yang mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian dia yang menaikkan perkara tersebut kepada dirinya. Menaikkan berarti di atas. Kepada dirinya berarti Allah di atas fi yaumin kana miqdaruhu pada satu hari yang takarannya alfasanatin ya itu seribu tahun mimma ta'udun dari waktu yang kalian hitung Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ma'arij ayat 3 dan 4. Minallahi dzil ma'arij ta'rujul malaikatu ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah berasal dari Allah semua itu zil ma'arij yang zat yang memiliki tempat-tempat naik ta'rujul malaikatu ruhu ilaihi naik kepada Allah Subhanahu wa taala para malaikat dan ar-ruh yaitu nama lain dari malaikat Jibril sifat lain dari malaikat Jibril fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sanah. Pada satu hari yang takaran waktunya adalah 50 ribu tahun. Satu hari yang takaran satu hari tersebut 50 ribu tahun. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah. Hal ini juga ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penegasan Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwasanya ada ya makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala angkat menuju dirinya. Di antaranya adalah amal-amal para hamba. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yata'aqabuna fiikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahari wa yajtami'una fi salatil 'asri wa salatil fajri, summa ya'ruju alladziina baatu fiikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim fayaqulu kaifa taraktum 'ibadi?" fayaquluna taraknahum wa hum yusalluna wa atainahum wa hum yusallun Rasulullah Wasallam bersabda Malaikat di siang hari, malaikat di malam hari dan di siang hari itu saling bergantian ya untuk mengurusi kalian. Maksudnya adalah terkait dengan amal. Wa yajtami'una fi salatil asri wa salatil fajri. Mereka berkumpul ya pada salat asar dan salat fajar, salat subuh. Summa ya'ruju alladzina batu fikum, ya. Kemudian malaikat-malaikat yang ber, bermalam ya di tengah-tengah kalian itu bermalam maksudnya adalah yang bersama kalian di malam hari itu naik ke langit fayas aluhum maka Allah bertanya kepada mereka Wahhu ala alamu bihim padahal Allah mengetahui tentang makhluk tersebut mengetahui tentang makhluk-makhluknya, hamba-hambanya yang selalu diamati dan diawasi oleh para malaikat tersebut. Namun Allah bertanya, ya sebagai bentuk ya penyelesaian tugas ma uh, eh, malaikat tersebut. Fayaqulu kaifa taraktum ibadi? Maka beliau berfirman, bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Fayaqulun. Maka mereka malaikat ini berkata, wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka dalam kondisi salat wa atainahum wa hum yusallun dan kami datang kepada mereka dalam keadaan mereka salat demikian hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab tauhid yang naik ini yaitu bukan amal tapi malaikat berikut ini ya baru amalnya ya dalil tentang amal yang naik kepada Allah Subhanahu wa taala menunjukkan Allah berada tinggi di atas langit Allah eh, Rasulullah SAW bersabda, "Man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin tayyibin wa la yas'adu ila Allah illa at-tayyibu, fa inna Allah yataqabbaluha bi yaminihi summa yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta takuna mislal jabali." Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dalam kitab Tauhid. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang bersedekah dengan kurma yang pertengahan, dari penghasilan yang baik sementara tidaklah naik kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah naik kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan sesuatu yang baik pula sesungguhnya Allah menerima sedekah hamba tersebut dengan tangan kanannya kemudian yurabbiha li sahibihi lalu Allah Subhanahu wa taala mengembangbiakkan untuk pelakunya pemiliknya sebagaimana salah seorang di antara kalian mengembangbiakkan hewan ternaknya hatta takuna misral jabal sampai sedekah tersebut ya seperti gunung demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau bersabda Inna Allah Azza wa Jalla la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanama. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidaklah tidur dan tidak layak baginya untuk tidur. Yakhfidul qista wa yarfa'uhu. Dia merendahkan ya timbangan dan menaikkan timbangan. Yarfa'u ilahi amalu, yarfa'u ilahi amala, atau yurfa'u ilahi atau yarfa'u ilahi amalal laili qabla amalin nahari. Dia Allah Subhanahu wa taala mengangkat kepadanya amal malam hari sebelum amal siang hari wa amalan nahari qabla amalil laili dan mengangkat amal siang hari sebelum amal malam hari hijabuhun nur hijabuhun nur hijabnya Allah penghalangnya Allah dari makhluknya itu adalah nur cahaya walau kasyafahu la ahraqat subhat wajhi man taha ilahi basaruhu min khalqihi andaikan Allah Subhanahu wa taala menyingkap hijab tersebut yaitu nur tadi la ahraqat subuhat wajhihi maka cahaya yang muncul dari wajah Allah Subhanahu wa taala akan membakar apa saja yang berakhir pandangan Allah kepada dirinya kepada sesuatu tersebut dari makhluknya Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Iman Nah, kaum muslimin rahimani wa ada beberapa hadis yang lain yang kita tidak sebutkan. Kita cukupkan dengan tiga hadis ini yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas seluruh makhluknya. Allah berada di atas dikarenakan ada makhluk-makhluk Allah yang Allah naikkan, yang Allah izinkan untuk naik kepada dirinya, yang tentunya Allah berada di atas. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, ragam atau bentuk dalil yang berikutnya yang keempat adalah at-tasrihu bitanzilil kitabi minhu adanya pernyataan yang gamblang tentang turunnya Alkitab yaitu kitab suci itu berasal darinya berasal dari Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwasanya yang menurunkannya itu Allah Azza wa Jalla itu berada di atas karena Allah menurunkan tidaklah Allah tidaklah sesuatu menurunkan sesuatu yang lain melainkan sesuatu yang menurunkan itu berada di atas bisa dipahami Demikian. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah An-Nahl ayat 102. Qal uh, qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqil liyusabbita alladhina amanu wa huda wa lil muslimin. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ruhul Qudus yaitu Jibril alaihissalam yang menurunkan Al-Quran itu dari Rabbmu dengan membawa kebenaran agar dia Allah Subhanahu wa taala mengokohkan orang-orang yang beriman dan itu sebagai dan Al-Qur'an itu adalah sebagai petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang muslim. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 1, "Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim." turunnya Alkitab yaitu Al-Qur'an dari Allah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fusilat ayat 42, "La ya'tihil batilu min bay min baini yadayhi wa wala min khalfihi, tanzinu min hakimin hamid." Tidaklah datang kepada Al-Qur'an tersebut kebatilan dari arah depannya dan arah belakangnya. Tanzilu min hakimin hamid turun Al-Quran itu turun dari zat yang maha perkasa uh, zat yang maha uh, bijaksana lagi maha terpuji kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah min di antara makna min adalah li ibtidail ghayah ya. yang menunjukkan dia bersumber darinya ya nah turun kalimat turun ini dikaitkan dengan min ini menunjukkan bahwasanya yang menurunkannya itu berasal berada di atas ya kemudian diturunkan ke permukaan bumi demikian nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas berada di atas, di arah atas kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah kemudian ada ada ada yang kelima adalah ada juga bentuk dalil yaitu at-tasrihu bi annahu subhanahu fis sama. Adanya penyebutan yang gamblang bahwa Allah Subhanahu wa taala itu fis sama. Fis sama. Fis sama di langit. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita jelaskan. Ya. Fis sama bukanlah maksudnya adalah fi ini bermakna zorof, ya kemudian as-sama itu maksudnya adalah as-sama al-mabni as-sama al-mabniyah yaitu langit yang kita lihat ini kalau maknanya fi adalah zorof yaitu tempat dan Allah berada di langit maksudnya Allah berada di tengah-tengah langit dan ini pemahaman yang keliru nah perlu kita ketahui bahwasanya dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah fis sama, Allah di langit, maka itu memiliki dua tafsiran. Yang pertama, fis sama maka fi pada tafsiran yang pertama ini bermakna zorof yaitu fi bermakna pada atau dalam. Namun as-sama di sini bukanlah bermaksud as-sama al-mabniyah, yaitu langit yang diciptakan oleh Allah yang lapisnya tujuh tersebut. Tujuh lapis. Namun as-sama di sini adalah bermakna as-sumu. Karena as-sama itu bersam, berasal dari kata sama yasmu sumuan. Itu sama dengan ala ya'lu uluwan. Yaitu tinggi artinya. Jadi fis sama tafsiran yang pertama fil ulu artinya yaitu berada di ketinggian. Tafsiran yang kedua fis sama adalah fi itu dimaksudkan dengan fi maksudnya adalah fi yang bermakna ala karena ada fi yang bermakna ala. Ya. Ada fi yang bermakna ala Kemudian ada juga uh, kemudian fi yang bermakna Allah, kemudian as-sama di sini difahami adalah as-sama al-mabniyah yaitu langit yang lapisnya tujuh tersebut. Maka diterjemahkan fi sama maksudnya adalah ala sama yaitu berada di atas langit. Dan di atas langit itu ada air dan di atas air itu ada arus dan wakana arsu alal ma Wallahu alal ars dan Allah berada di atas aras. Aras Allah itu berada di atas air, kemudian Allah berada di atas aras tersebut. Tidak bersatu dengan makhluknya. Dua tafsiran ini warid ya dari ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Barangkali ada yang bertanya, mengapa kok fi itu bisa di ditafsirkan atau bisa diganti dipahami dengan ala. Karena memang dalam bahasa Arab ada fi yang bermakna ala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Subhanahu wa taala, "Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin." Apa artinya? Fasiru berjalannya fil ardi. Artinya di mana? di bumi. Kalau fi dimaknai dengan zorof maka berjalan di lorong lorong bumi. Ya, bumi di bawahnya, di tengahnya. Tapi fi di sini bermakna alal ardi fasiru maksudnya alal ardi fanduru kaifakana akibatul mukadzibin fanduru maka lihatlah kaifakana akibatul mukadzibin bagaimana akibat buruk bagi orang-orang yang mendustakan Demikian. Bisa dipahami? Jadi ada ada fi yang bermakna ala. Itu banyak. Dalam Al-Qur'an juga disebutkan. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah. Nah, sekarang kita akan sebutkan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu fis sama, itu berada di atas ketinggian, berada di atas langit. Maksudnya berada di atas arasnya Ketika Allah sudah berada di atas arasnya, maka tentunya Allah berada di atas langit dan tentunya berada di atas seluruh makhluknya. Karena aras adalah makhluk tertinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 16 dan 17. Aamintum man fis sama ayakhsifa bikumul arda fa yatamur am amintum man fis sama an yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadir Apakah kalian merasa aman dengan zat yang berada di langit? Dia akan menenggelamkan kalian ke bumi. Demikian pula ayat selanjutnya disebut am amin man fis sama an yursila alaikum hasiba. Apakah kalian merasakan aman terhadap zat yang ada di langit? Maksudnya zat yang berada di atas langit? Ya. Dia menurunkan kepada kalian ya topan. kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah. Ini dalil yang gamblang jelas yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasnya, berada di atas langit, berada di atas ketinggian. Demikian pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, ala ta'manuni wa ana aminu man fis samai ya'tini khabaru as-samai sabahan wa masaan Tidakkah kalian percaya kepadaku sementara aku adalah orang kepercayaan zat yang ada di langit datang kepadaku kabar dari langit di waktu pagi dan di petang hari demikian sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dalam kitab Al-Maghazi Demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bentuk dalil berikut yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit, berada di atas ketinggian, berada di atas arasnya. Tidak bersama dengan makhluknya, tidak bersatu dan bercampur baur dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya yang keenam at-tasrihu bi ikhtisasi al makhluqati bi annahu indahu yaitu penyebutan secara gamblang bahwasanya adanya sebahagian makhluk yang khusus ya dia itu berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya sebahagiannya itu lebih dekat kepadanya daripada yang lainnya. Disebutkan bahwasanya innal ladzina seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 206 Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Sesungguhnya makhluk-makhluk yang berada di sisi Rabb Rabbmu yaitu para, maksudnya para malaikat la yastakbiruna an ibadatihi yang mereka tidak sombong dari beribadah kepada Allah wa yusabbihunahu dan selalu bertasbih kepadanya dan selalu sujud kepadanya demikian. Nah kita tahu bahwasanya malaikat ini malaikat ini ya tempat tinggal mereka adalah di langit. Dan ada pula yang mereka di antara malaikat ini yang mereka yang mereka itu memikul aras Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini bentuk dalil yang keenam. Demikian pula ada dalil yang berikutnya, bentuk dalil yang berikutnya itu at-tasrihu binuzulihi kulla lailatin ila sama'id dunya. Yaitu penyebutan secara gamblang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun setiap malamnya ke langit dunia. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhir." Rabb kita yaitu Allah Azza wa Jalla itu turun ke langit dunia tiap malam. Setiap malam ketika malam itu tersisa sepertiga akhirnya. Wa yaqulu Allah Subhanahu wa taala berfirman, berfirman menyampaikan Man yad'uni fa astajiba lahu. Siapa yang mau berdoa kepadaku pasti aku akan mengabulkannya. Niscaya aku akan mengabulkannya sehingga aku bisa mengabulkannya. Man yas'aluni fa'atiyahu. Siapa yang mau meminta kepadaku pasti aku akan memberinya. Man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Siapa yang mau mohon ampun kepadaku sehingga aku akan ampunkan ia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab salah bab doa wassalah min akhiril lail. Demikian pula Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah. Sebenarnya masih banyak dalil, ragam dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah berada di atas ketinggian, Allah berada di atas. Demikian. Bukan Allah berada di mana-mana, tapi Allah berada di atas. Ya. Bahkan ya seperti yang kita sebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah kita sebutkan tadi di awal Rasulullah pernah menguji seorang budak wanita, ya, yang dia akan dibebaskan oleh tuannya karena dia memiliki kesalahan lalu dipukul oleh tuannya dan tuannya ini ingin membebaskannya yaitu Muawiyah bin Hakam. Maka ketika budak tersebut diminta oleh Rasulullah untuk dihadirkan telah hadir di hadapan Rasulullah maka Rasulullah bertanya kepadanya, Aynallah di manakah Allah? Maka sang budak mengatakan fis sama fis sama di langit maksudnya di atas langit atau berada di atas ketinggian, berada di ketinggian. Kemudian waman ana siapa aku? Maka disebutkan anta Rasulullah. Anda adalah Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Iktiqha fa innaha mu'minatun. Bebaskan dia karena sesungguhnya dia orang beriman. Jadi orang yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berada di langit itu orang beriman. Bukan berada di mana-mana. Demikian. Maka muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis tadi dibawa Imam Bukhari. Nah, kita sekarang kita akan sebutkan dalil yang lain. Banyak sekali ragam dalil. Kitabnya segini besarnya. Tuh, tebal. Kalau mau disebutkan semua habis ya kajian dalam setahun ini insya Allah. Ya. Kita akan sebutkan yang penting-penting saja. Berikut ini akan kita sebutkan pernyataan orang-orang yang direkomendasi oleh Allah dan Rasulnya bahwasanya mereka adalah orang terbaik. Mereka mengatakan bahwasanya sepakat mereka mengatakan Allah berada di atas. Bahkan ada di antara mereka banyak di antara mereka mengatakan Allah berada di atas arasnya. Mereka mengikuti perkataan Allah firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal arsistawa. Allah berada di atas arasnya. Demikian. Siapa mereka? Yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Para tabi'in, murid-murid para sahabat, tabi'ut tabi'in, murid para tabi'in. Ketiga generasi ini adalah generasi yang direkomendasi oleh Allah dan Rasulnya oleh Allah Subhanahu wa taala direkomendasi dalam surah atau ayat 100 silahkan merujuk ke sana. Kemudian juga direkomendasi oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya khairun nasi qarni summa alladziina yalunahum summa alladziina yalunahum. Orang terbaik adalah generasiku itu para sahabat yang beriman kepada beliau, kemudian orang-orang setelah mereka itu tabi'in dan orang-orang setelah mereka lagi yaitu tabi'ut tabi'in. Hadis riwayat Bukhari Muslim serta yang lainnya. Kamu muslimin rahimani wa rahmakumullah. Apa pendapat mereka? Kita akan sebutkan yang pertama sekali dari penghulunya para sahabat yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ma qala qala ia mengatakan lamma kubida Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala Abu Bakar radhiyallahu anhu فأكب عليه وقبل جبهته Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu pun masuk menemui beliau, lalu merundukkan tubuh beliau, lalu mencium kening beliau. Wa qala sembari beliau mengatakan, bukan Rasulullah yang mengatakan karena Rasulullah wafat ketika itu. Bi abi anta wa ummi tibata hayyan wa mayitan. Ini dalam riwayat yang lain disebutkan begitu. Ya. Ayah dan ibuku ya sebagai tebusannya wahai Rasulullah ya engkau sungguh baik ya ketika hidup dan setelah wafat. Waqala dan beliau mengatakan man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qad mata wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah fis sama'i hayyun la yamutu Siapa saja yang beribadah kepada Muhammad siapa saya menyembah Muhammad sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat dan siapa yang menyembah Allah sesungguhnya Allah berada di ketinggian berada di atas langit hayyun la yamut maha hidup tidak akan pernah mati seperti disebutkan oleh Az-Zahabi riwayat ini atau asar ini disebutkan oleh Az-Zahabi dalam kitab beliau Al-Ulum Jadi Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi sendiri menyatakan hal itu. Ya. Demikian pula Imam Ad-Darimi menyebutkan hal itu juga dalam kitab beliau Ar-Raddu 'alal Jahmiyati. Demikian pula Ibnu Qudamah dalam kitab ya Isbatu Sifatul Ulu. Isbatu Sifatil Ulu beliau menyebutkan juga hadis ini atau asar ini, ungkapan Abu Bakar ini. Demikian. Perkataan Abu Bakar, perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah ditemui oleh Khawlah binti Sa'labah. Ketika itu Umar radhiyallahu an itu berjalan bersama dengan orang-orang. Lalu dihentikan oleh ya Khawlah bin Sa'labah. Maka Umar pun berhenti ya karena dihentikan oleh seorang sahabiah yang tua ya jadi Khulah bin, binti Sa'labah ini sudah tua ketika itu Lalu orang-orang ketika itu merasa aneh. Ya. Karena terjadi perbincangan, lalu orang bertanya setelah selesai. Ya. Seorang bertanya kepada Umar ini, "Ya Amirul Mukminin, hubisat ya atau habasat rijalati Quraisyin ala hadhihi al ajuz atau hubisat rija, rijalatu Quraisyin ala hadhihi al-ajuz apa ya kata laki-laki ini wahai Amirul Mukminin para pria ya para pria Quraisy ini terhenti karena wanita tersebut ya faqala apa kata Umar bin Khattab, "Wailak, celaka kamu ini. Wahal tadri min man hadhihi?" Ya. Tidakkah kamu tahu siapa wanita ini? La, kata orang, tidak. Qala, maka kata Umar radhiyallahu an, "Hadhihi imra'atun sami Allahu syakwaha min fawqi sab'i samawatin." Hadi khawlatu bintu sa'labata wallahi law lam law lam tantas law lam tansarif tansarif anni ila laili man saraftu anha hatta taqdi hajataha ila an tahdura ya salatun ya fa usalliha summa arji' ilaiha hatta taqdi hajataha ya katanya apa ya ketahuilah ya wanita ini adalah wanita yang Allah Subhanahu wa taala mendengarkan pengaduannya dari atas tujuh langit Lihat, ya. dari atas tujuh langit berarti apa? Di atas langit lagi. Itu Allah yang berada di atas tujuh langit. Demikian. Allah dengar. Ini adalah Khawlah bintu Sa'labah. Ya dalam surah apa itu? Al-Mujadilah. Al-Mujadilah kalau diterjemahkan, kalau dibaca dengan Mujadilah, wanita yang Mujadilah itulah maksudnya ya Khawlah bintu Sa'labah. Kalau disebut dengan mujadalah, maka bentuk kasusnya yaitu kasus adanya diskusi Rasulullah dengan ya Khawlah bintu Sa'labah tersebut. <clears throat> Wallahi kata Umar demi Allah andaikan dia tidak beranjak dariku sampai malam aku tidak akan beranjak darinya sampai dia menyelesaikan keperluannya kepadaku ya kecuali kalau sholat wajib telah tiba maka aku akan sholat terlebih dahulu kemudian aku akan kembali kepadanya sampai dia menyelesaikan kebutuhannya lihat ini ya kaum muslimin rahimani warahmatullah nah Asar ini juga disebutkan oleh Imam Ad-Darimi dalam kitab beliau Ar-Raddu Al-Jahmiyah demikian pula oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Ulum beliau dan yang lain. Kita akan sebutkan ungkapan ya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Utsman ini berkhutbah di hadapan manusia yang setelah ini tidak ada khutbah lagi setelah itu. Beliau tidak berkhutbah lagi. Artinya beliau telah wafat setelah itu. Beliau mengatakan, "Alhamdulillahilladzi dana fi 'uluwihi wa na'a fi dunuwihi la yablughu syai'un makanahu wa la yamtani'u alaihi syai'un aradahu. Nah. Apa kata Utsman <clears throat> bin Affan radhiyallahu anhu? Segala puji bagi Allah zat yang dekat di dalam ketinggiannya, yang jauh dalam kedekatannya, yang tidak sampai sesuatu pun ya kepada tempatnya karena memang berbeda antara ya makhluk dengan al-khaliq dan tidak terhalang sesuatu pun atasnya ketika dia menginginkannya. Demikian. Ini ungkapan Utsman bin Affan. Kita cukupkan ungkapan ketiga sahabat yang mulia ini yang mereka menjadi perwakilan para sahabat yang lainnya. Sebenarnya ada banyak ungkapan para sahabat yang lainnya. Kita cukupkan dengan tiga sahabat ini saja radhiyallahu anhum ajma'in. Kita akan beranjak kepada ungkapan tabi'in. Di antaranya adalah Masruq ya masruk rahimahullah ketika dia berbicara tentang Aisyah radhiyallahu anha ia mengatakan haddatsatni as-siddiqatu bintu siddiqi radhiyallahu anhuma habibatu habibillahi al mubarra'atu min fawqi sab'i samawatin telah bercerita kepadaku ya seorang wanita yang siddiqah putri dari As-Siddiq yaitu Abu Bakar Siddiq. Semoga Allah meridhai keduanya. Kekasih kekasih kekasih kekasihnya Allah Subhanahu wa taala siapa itu? Kekasih dari kekasihnya Allah Subhanahu wa taala yaitu apa? Istri dari utusan Allah Subhanahu wa taala itu Rasulullah SAW. Istrinya Rasulullah SAW yang dibebaskan oleh Allah dari atas tujuh langit demikian disebutkan ungkapan masruk ini. Ungkapan ini disebutkan oleh Imam Zahabi dalam Kitabul Ulum Demikian. Kemudian ya perkataan muqatil Ibnu Hayyan rahimahullah ketika mengomentari firman Allah Subhanahu wa taala huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Dalam surah Al-Hadid ayat 3, dialah Allah al-awwal al-akhir al-zahir al-batin dan dia mengetahui segala sesuatu. Muqatir bin Hayyan mengatakan eh, rahimahullah, al-awwal qabla kulli syai'. Al-awwal maksudnya sebelum adanya segala sesuatu. Al-akhir ba'da kulli syai'. Yang akhir al-akhir maksudnya adalah setelah segala sesuatu segala sesuatu hancur, maka tersisa hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa dhahiru fawqa kulli syai. Maksud dari al-zahir adalah fawqa kulli syai berada di atas segala sesuatu. Lihat. Muqatil menafsirkan al-zahir adalah fawqa kulli syai zat yang berada di atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala. Wal batinu aqrabu min kulli syai' Dan al-batin maksudnya adalah yang dekat dari segala sesuatu demikian. Nah, wa innama ya'ni al-qurba bi ilmihi wa qudratihi wa huwa fawqa arsyih wa huwa bi kulli syai'in alim. Sesungguhnya yaitu kedekatan Allah Subhanahu wa taala itu dengan ilmunya dan dengan kekuasaannya dan dia Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas arasnya kata Muqatil ya dan dia mengetahui segala sesuatu Nah, kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, secara global ungkapan para tabi'in disebutkan oleh Imam Baihaqi dengan sanad yang saya sampai kepada Imam Auza'i. Ya. Demikian. Lihat apa ini? Keyakinan dari para tabi'in semuanya. Lihat, apa kata Imam Auza'i dengan mengatakan kunna tabi'una mutawafiruna naqulu anna Allah jalla dzikruhu fawqa 'arsyihi wa nu'minu bima waradatin waradatis sunnatu bihi min sifatihi. Apa kata Imam Auza'i? Kami dahulu dan para tabi'in semuanya kami mutawafirunya mutawafiruna ketika itu ya wattabi'una afwan kunna wattabi'una mutawaffiruna. Dahulu kami, sementara para tabi'in itu masih banyak, masih banyak ketika itu, masih banyak ya mutawafirun. Nakul kami katakan bahwasanya Allah Jalla dzikruhu fawqa arsy berada di atas arasnya wa nu'minu bima waradatis sunnatu bihi dan kami beriman terhadap apa saja yang berada yang disebutkan yang dicantumkan yang disebutkan oleh as-sunnah yaitu hadis-hadis Rasulullah min sifati berupa sifat-sifatnya demikian. Kaum muslimin rahimani wa Nah, kemunculan kemunculan ya kemunculan ya pendapat yang berbeda dengan pendapat yang kita sebutkan ini itu setelah munculnya Jaham ibnu Safwan yang dia mengingkari bahwasanya Allah berada di atas arasnya demikian oleh karenanya pendapat yang bertentangan dengan pendapat yang kita sebutkan ini adalah pendapat Jaham ibnu Sofwan. Demikian kaum muslimin rahimani wa Dan itu merupakan bukanlah pendapat ahlus sunnah wal jamaah. Kaum muslimin rahimani wa Kemudian kita akan sebutkan pendapat-pendapat para tabi'in dan orang-orang setelah mereka. Kita akan sebutkan pendapat empat imam terlebih dahulu. Imam Mahdab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad kita akan sebutkan. Perkataan Imam Abu, Abu Hanifah. Jadi sepakat ini. Berkata beliau rahimahullah, Man qala la a'rifu Allah afis samai am fil ardi faqad kafara. Apa kata beliau? Siapa saja yang mengatakan saya tidak tahu Allah apakah di langit apakah di bumi, maka sungguh orang tersebut telah kufur. Lihat kata beliau. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Beliau mengatakan, beliau berdalil dengan firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman Allah, Ar-Rahman, zat yang Maha Pengasih, itu berada beristiwa di atas arasnya. Fa in qala, apabila ia mengatakan, aku lebih hadhil ayati, aku berpendapat seperti ayat ini, walakin la adri ainal arsyu fis samai am fil ardi, faqad kafara aidan. Ada orang yang mengatakan kalau mengatakan begini kata beliau, ya, aku berpendapat dengan dengan ayat ini. Maksudnya apa? Yaitu Allah beristiwa di atas arsnya. Akan tetapi dia tidak tahu, tapi aku tidak tahu. Itu kata siapa? Abu Hanifah yang menukilkan perkataan orang yang tadi mengatakan aku beriman dengan aku berpendapat seperti ayat tersebut. Berarti Allah di atas arsnya. Cuma dia katakan saya tidak tahu Bukan Abu Hanifah yang mengatakan, itu orang yang dinyatakan oleh Abu Hanifah seperti ini akan dihukumi kufur. Saya tidak tahu di mana ke aras itu, apakah di langit ataukah di bumi, maka sungguh dia juga kufur. Lihat itu. Keras sekali Abu Hanifah dalam hal ini. Kenapa? Karena orang yang mengatakannya ragu Allah Subhanahu wa taala berada di atas ketinggian. Kan begitu? Ya toh? Dia berpendapat seperti pendapat Al-Quran ini. Allah ber beristiwa di atas arasnya. Di atas arasnya. Cuma dia nggak tahu apakah ars di atas atau di bawah. Ya. Kalau begitu berarti dia ragu bahwasanya Allah berada di atas aras. Berada di atas maksud, berada di atas ketinggian. Maka dengan seperti ini dia dikafirkan oleh siapa? Abu Hanifah. Beranjak kita kepada ungkapan sebenarnya ada ungkapan yang lain dari Abu Hanifah. Kita lanjutkan kepada ungkapan yang lain, ungkapan Imam Malik. Beliau mengatakan rahimahullah, Allahu fis samai wa ilmuhu fi kulli makanin la yakhlu minhu makanun. Ya, apa kata Imam Malik? Rahimahullah, Allah berada di atas langit, ilmunya berada di setiap tempat, tidak kosong, tidak lepas satu tempat pun dari ilmunya tersebut. Demikian. Kita akan sebutkan bahwasanya ya ungkapan Abu Hanifah tadi itu disebutkan ya oleh uh, dalam kitab Ar-Rasail As-Sab'u fil Aqaidi Syarhul Al-Fiqhul Akbar lil Maturidi. Lihat. Jadi Al-Maturidi sendiri aja menetapkan hal itu. Kemudian Imam Syafi'i lihat ini perkataan Imam Syafi'i, imam kita ini ya, semuanya imam kita. Akan kita sebutkan dulu perkataan Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, Al-qawlu fi sunnati allati ana 'alaiha wa ra'aitu ashabana 'alaiha ahlal hadisi allati ra'aituhum wa khattu anhum. Pendapat tentang as-sunnah yang aku berada di atasnya dan aku lihat para sahabat-sahabatku berada di atasnya. Ahlul hadis, mereka itu ahlul hadis yang aku lihat mereka dan aku ambil ilmu dari mereka. Al-iqraru bi syahadati alla ilaha illallah yaitu pernyataan kesaksian bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah wa anna Muhammadan Rasulullah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah wa anna Allah taala ala arsihi fis samai fis samaihi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas arasnya fisamaihi di atas langitnya yakrubu minhu ya yakrubu min khalqihi dia bisa mendekat ya kepada makhluknya kaifa syaa bagaimanapun dia inginkan wa anna Allah taala yanzilu sama'id dunya kaifa syaa dan Allah taala itu turun ke langit dunia bagaimana dia kehendaki bagaimanapun dia kehendaki caranya demikian Ungkapan Imam Syafi'i ini disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Ulu. Kita akan sebutkan perkataan Abdullah bin Ahmad. Afwan, ya. Perkataan Abdullah bin Ahmad bin Hambal yaitu putra dari Abdullah bin Ahmad. Ya, putra dari apa? Ahmad bin Hambal. Kila li abi, ya. Ada yang berkata kepada ayahku yaitu Ahmad bin Hambal. Rabbuna tabaraka wa ta'ala fawqa samai sabi'ati ala arshihi ba'inun min khalqihi wa qudratihi wa qudratuhu wa ilmuhu bi kulli makanin. Ada yang berkata kepada ayahku yaitu Ahmad bin Hambal rahimahullah. Rob kita tabaraka wa ta'ala itu berada di atas langit yang tujuh di atas arasnya terpisah dari makhluknya kekuasaan dan ilmunya berada di setiap tempat Qala na'am la yakhlu syai'un min ilmihi. Ya. Maka ditegaskan oleh Imam Ahmad benar ya, tidak ada sesuatu pun yang kosong dari ilmunya. Demikian. Tidak ada satupun yang terlepas dari ilmunya. Demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi pencetus dari empat madhab yang kita kenal ya, ini semua menyatakan Allah Subhanahu wa taala di atas arasnya. Yang paling keras tadi adalah Abu Hanifah dengan mengatakan kufurnya orang yang mengingkarinya. Demikian. Sekarang ya, kita akan sebutkan sebuah ungkapan dari Abul Hasan Ali ibnu Ismail al Ashari yang beliau menjatuh dari madhab Ash'ariyah Beliau berkata di dalam kitab Al-Ibanah disebutkan fa in qala qailun kalau ada orang yang berkata fa ma taquluna fil istiwa'i. Jadi ungkapan ini disebutkan oleh ya Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ya. Kalau ada orang yang berkata, Mata kuluna fil istiwa? Apa yang Anda, apa yang kalian katakan tentang istiwa? Qila lahum, katakan kepada mereka itu, Inna Allah azza wa jalla mustawin ala arsihi Kami katakan, kita katakan sesungguhnya Allah azza wa jalla mustawin beristiwa ala arsi di atas arsinya bukan di mana-mana kama qala sebagaimana Allah berfirman ar-rahmanu alal arsy istawa Demikian pula Allah berfirman, "Aamintum man fis samai yakhsifa bikumul arda." Demikian. Nah, ungkapan beliau ini disebutkan ya dalam kitab Al-Ibana. Demikian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak ungkapan para ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah bahkan ini dukung oleh ya ulama-ulama mutakallimin ya ahlul kalam yang mereka menyepakati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasnya. Nah, Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan sebutkan tadi dalil dari Al-Qur'an dan hadis, kemudian ungkapan-ungkapan para ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah, penghulu mereka adalah para sahabat, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in dan ulama-ulama setelah mereka ahlu sunnah wal jamaah. Mereka menyepakati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas berada di atas terpisah dari makhluknya berada di atas arasnya Nah, kita akan sebutkan berikut ini dalil akal dan dalil dalil fitrah. Bahkan dalil isyarat kita katakan. Ya. Dalil isyarat. Kita akan sebutkan dulu dalil akal. Kamu muslimin rahimani wa rahmakumullah akal kita membenarkan bahwasanya sesuatu yang tinggi pastilah dia mulia. Ya kan? Tentu kan? Sesuatu yang tinggi pastilah dia sesuatu yang mulia, sesuatu yang tinggi kedudukannya, yang mulia dibandingkan yang lainnya. Demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Karim, Al-Akram, zat yang maha mulia dan zat yang paling mulia. Tentunya sangat layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia bersifat dengan sifat tinggi. Itu masuk akal. Demikian pula kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akal kita juga membenarkan bahwasanya pencipta dengan yang dicipta itu pastilah terpisah. Kalaulah dia bersatu, maka tidak akan bisa dibedakan siapa pencipta dan mana yang dicipta. Oleh karenanya, ya, ya para pencipta model manusia, maksudnya pencipta-pencipta dari kalangan manusia yang ungkapan pencipta ini adalah sebenarnya kiasan saja. Karena mereka mengadakan sesuatu yang belum pernah ada, namun dari bahan baku yang sudah ada kemudian dirubah kepada benda yang lainnya. Dikatakan mereka adalah pencipta. Ya. Dan tentunya pencipta atau kita katakan penemunya itu dia berpisah dari yang ditemukan. Ini masuk akal kita. Kalau bersatu, maka tentunya tidak akan bisa dibedakan mana sang pencipta, mana yang dicipta. Demikian. Oleh karenanya akal kita bisa membenarkan bahwasanya sesuatu yang dicipta pasti terpisah dari yang menciptakannya. Dan jikalau Allah Subhanahu wa taala tidak bersama dengan makhluknya dan tidak bercampur dengan makhluknya, tentunya Allah Subhanahu wa taala yang tidak dikelilingi dengan arah atas bawah dan apa kanan kiri, maka tentunya Allah itu berada di atas, berada di atas dan terpisah dengan makhluknya. Demikian. Kaum muslimin rahimani wa Demikian pula itu tadi dalil akal ya, dalil akal. Sebenarnya banyak juga dalil akal yang apa namanya? Dalil akal yang kita akan sebutkan eh, yang yang yang yang kita wakilkan dengan sebahagian tadi yang kita sebutkan ya dan tidak akan kita sebutkan yang lainnya. Kita akan tutup dengan dalil dari fitrah manusia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalil fitrah manusia yaitu bahwasanya setiap manusia memiliki fitrah. Tatkala dia mendapatkan musibah dan mendapatkan apa saja yang membuatnya terhimpit, maka hatinya akan mengarah kepada arah atas. Yang menunjukkan bahwa dia menginginkan pertolongan dari zat yang berada di atas. Demikian. Oleh karenanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Dari dari jenis agama apapun ketika dia berdoa pastilah dia mengarahkan menengadahkan tangannya ke arah langit ya baik itu Nasrani Yahudi dan seterusnya pastilah mereka menengadahkan ya tangannya ke arah langit Konghucu saja ketika dia mengibadahi dia arahkan itu apa? ke arah langit, ya. Kenapa tidak yang ininya diarahkan ke bawah begini? Iya, apa namanya itu yang dibakarnya itu diarahkan ke bawah tapi ke atas. Demikian pula ketika orang-orang Nasrani ketika dia beribadah dengan cara menyatukan seperti ini, itu ke arah langit, ya. Begitu juga umat Islam, dia berdoa dengan mengangkat tangannya ke arah langit. Demikian. Ya. Dan herannya kaum muslimin rahimani wa warahmakumullah orang-orang yang dia mengakui dan meyakini bahwa Allah berada di mana-mana, dia pun ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengarahkan tangannya ke arah langit. Tidakkah dia mengarahkan tangannya ke arah manapun? Begitu? Ya, atau begini dia? Namun tidak, dia arahkan tangannya ke langit. Ya. Kenapa? Karena fitrahnya karena fitrahnya yang ada dalam hatinya mengajarkan hal itu. Oleh karenanya, Anda tahu siapa itu ya uh, Imam Haramain Al-Juwaini, Imam Haramain, seorang ahlu filsafat, Imam Juwaini. Ya, seorang yang termasuk di zamannya beliau ini dikenal imam dan beliau termasuk yang yang tidak sepakat terhadap Ar-Rahmanu alal arsistawa. Ya. Maka ada Abu Ja'far Al-Hamadani. Abu Ja'far Al-Hamadani. Dia mengatakan kepada ustadznya ini, ya, kepada gurunya ini, kepada syekhnya ini. Akhbirni ya ustadz an hadhihi ad daruratil allati najiduha fi qulubina. Ya, Ya iya apa kata Abu Ja'far muridnya ini kepada gurunya dengan bahasa yang lembut dalam ungkapan yang lain disebutkan wahai ustaz wahai syekh tinggalkan sudah dalil-dalil ini karena setiap diajukan dalil Al-Qur'an takwil, di takwil. Maka apa kata muridnya ini? Yaitu Abu Ja'far Al-Hamadani, wahai Ustaz, kabarkan kepada kami tentang sesuatu yang darurat ini yang kami dapati pada hati-hati kita ini. Kami ini sesungguhnya tidaklah ada seorang pun yang mengatakan ya Allah, melainkan dia dapati dalam hatinya ya tuntutan harapan ke arah langit, arah atas. Dia tidak mengarah kepada kanan dan kirinya, tidak ya bagaimana kita bisa mengusir ya menolak sesuatu yang darurat ini yang pasti ini dalam hati kami ini demikian apa disebutkan dalam riwayat ini falaqama abul ma'ali ala ra'sihi dia ketok kepalanya ya dia ketok kepalanya sembari mengatakan hayyarani alhamadani disebutkan dalam riwayat, satu riwayat disebutkan tiga kali Bikin pusing aku saja ini Al-Hamadani katanya begitu. Bikin bingung aku saja ini Al-Hamadani katanya begitu. Kenapa? Memang betul. Hatinya sendiri pun tidak bisa mengingkari hal tersebut. Ini fitrah. Fitrah manusia yang tidak bisa dihindarkan. Kita katakan, kalau Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana, konsekuensi buruk dan sangat buruk termasuk yang ada di mana-mana itu adalah kotoran. Betul tidak? Kalau kalau kita katakan Allah ada di mana-mana, maka konsekuensi dari ungkapan orang tersebut, Allah berada di kotoran-kotoran pula. Maka orang tersebut akan mengatakan, tidak Allah masuk dari hal itu. Maka konsekuensi tuntutan dari ungkapan dia, dia menarik ungkapannya. Allah tidak di mana-mana. Kalaulah Allah ada di mana-mana, maka konsekuensi buruk berikutnya adalah ada sesuatu makhluk Allah yang lebih besar daripada Allah, betul tidak? Betul seperti Allah ada dalam hatiku. Maka kalaulah zat Allah ada di hatinya, maka hatinya lebih besar daripada zat Allah. Bumi ini lebih besar dari zat Allah. Maka konsekuensi buruk. Padahal dia selalu sholat dengan mengatakan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Akbar. Isim tafdil. Fungsinya komparatif untuk apa? Tafdil itu melebihkan bahkan akbar paling besar Nah, kalau sudah paling besar, tidak ada yang paling besar dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Allah ada di mana-mana, konsekuensinya buruk. Demikian. Maka tidak ada pilihan bagi Anda yang pernah meyakini Allah ada di mana-mana, Allah ada di hati saya dan seterusnya, melainkan Anda cabut keyakinan tersebut ganti dengan Allah Subhanahu wa taala ada di atas arasnya berada di atas seluruh makhluknya, tidak bercampur baur dengan makhluknya, tidak ada satu makhluk pun yang bersamanya. Lalu bagaimana dengan ungkapan ya huwa ma'akum aina kuntum? Dia bersama kalian di mana saja kalian berada? Naam, kebersamaan itu ada dua. Bahkan banyak. Kebersamaan yang sifatnya zatiyah dan kebersamaan yang sifatnya ilmu ilmu, kekuasaan, pengetahuan. Ya. Kebersamaan tidaklah mesti harus bersama dalam satu tempat, benar tidak? Ya, Anda katakan kepada anak Anda, wahai ananda, doa ayah dan ibu bersama kalian. Apakah Anda melihat ada doa kanan dan kiri bersama Anda? Tidak. Begitu juga ketika Anda berjalan bersafar sendirian atau bersama dengan keluarga di malam hari lalu Anda katakan atau ketika anak-anak Anda mengatakan wahai ayah anda bulan bersama kita di mana saja kita berada baru saja tadi kita lewati kisaran sekarang di rantau perapat kita lihat lagi bulan bulan bersama kita apakah sama dalam satu tempat tidak tidak mesti bersama itu bersama dalam satu tempat demikian itu berlaku dalam bahasa Indonesia bahasa Arab apalagi jadi Allah dia bersama kalian di mana saja berada kalian berada itu adalah kebersamaannya khusus al-ma'iyatul khassah kebersamaannya khusus yaitu kebersamaan Allah menolong hamba tersebut membantu hamba tersebut membela hamba tersebut seterusnya adapun kebersamaan yang umum Allah bersama dengan hamba-hambanya adalah kebersamaan Allah dengan ilmunya Allah mengetahui hamba-hambanya. Kebersamaan, kekuasaan Allah bersama dengan hambanya. Yaitu semua hamba-hamba ini diketahui oleh Allah. Ilmu Allah bersama mereka. Kekuasaan Allah ini bersama mereka. Allah menguasai mereka. Kemudian pengaturan Allah ini bersama mereka itu Allah mengatur mereka. Demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Waktu kita hanya sampai jam 11.30 Nggak ada pertanyaan ya? Tadi pertanyaan itu Nggak ada pertanyaan? Oh ada Tadi 11.30 maksudnya apa? Materinya kan? Iya, Pak. Hah? Sudah tutup. Selesai. Kita tutup, Pak ya. Ini PR aja deh Pak ya. Kalau mau nanti yang bertanya ini eh, ketemu ketemu saya di nanti ya. Setelah ini insyaallah agar barangkali tidak mengganggu jadwal yang sudah baku dan paten di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala yang salah datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan.